فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa ضلالة في finnar Alhamdulillah kita selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmatnya kita bisa berkumpul bersama dalam rangka membaca, menjelaskan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentunya dengan eh, diri pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terhaturkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih menyambung bab tentang makanan berupa lauk yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya cukup banyak ya. Masih di bab 26. Babu majaa fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab hadis yang datang dalam menjelaskan sifat jenis makanan berupa lauk yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di hadis nomor 171. Langsung kita baca. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddathana Abu Ahmad qala haddathana Mis'ar qala sami'tu syaikhan min fahmin qala sami'tu Abadullah ibn Ja'far yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna atayyabal lahmi lahmul zuhri Berkata Imam Tirmidhi menceritakan kepada kami Mahmud bin Qailan Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abu Ahmad di sini ulun tidak menemukan siapa nama asli dari rawi Abu Ahmad ini. Sudah dicari tapi qadarullah belum ditemukan. Kemudian beliau mengatakan menceritakan kepada kami Mis'ar, beliau mengatakan saya mendengar seorang syekh ya, seorang syekh atau laki-laki tua min fahmin dari faham Faham nama suatu tempat ya, Nama suatu tempat Jadi ketika dalam sanad hadis Ada seseorang yang majhul Tidak diketahui siapa dia Maka sanad hadis tersebut bermasalah Di sini kan Sami itu syekhon Saya mendengar dari seseorang yang tua Syekh ya Yang mana asalnya adalah dari Faham Kemudian kata syekh ini Saya mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik daging adalah daging bagian punggung. Sebaik-baik daging adalah daging bagian punggung. Ini berarti apa namanya? Berbeda dengan hadis sebelumnya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak hadis mengatakan yang paling beliau sukai adalah ya kaki bagian depan. Kaki itu ya tangan ya. <laughs> Kaki bagian depan. Itu yang paling beliau suka. Tapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Tapi kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Maksud dari kata-kata Nabi bahwasanya sebaik-baik daging Maksud dari kata sebaik-baik daging maknanya bisa adalah yang paling nikmat atau paling paling lezat. Ada juga mengatakan maksudnya adalah paling bersih karena posisinya juga jauh dari tempat pembuangan kotoran. Bagian punggung ya. Kemudian kita baca karena punggung itu nah di sini kan diter, diterjemahkan karena posisi kaki depan yang benar karena punggung. Ada itu di tengah paling atas halaman 271 karena posisi kaki depan. Ini tidak berbicara tentang kaki depan. Pian coret ganti punggung. Di teks Arabnya disebutkan punggung. Karena punggung itu jauh dari tempat kotoran. Jadi alasan atau makna dari sebaik-baik daging maksudnya adalah paling bersih karena posisi punggung nah, itu jauh dari tempat kotoran. Kemudian karena daging kaki depan, nah ini penulis atau Syekh Abdul Razak menjelaskan lagi bahwasanya hadis ini bertentangan dengan sebelumnya. Yang mana sebelumnya apa namanya? kaki bagian depan itulah yang paling disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena daging kaki depan itu lebih baik dari daging punggung berdasarkan dalil bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyukainya dan mengutamakannya dibandingkan dengan dengan yang lain. Ketika dihadapkan sebuah kambing, maka yang diincar oleh Nabi yang paling disukai adalah kaki kaki depan. Dan para sahabat tahu. Karena kadang Rasulullah alaihi wasallam memandang, melirik ya, sehingga sahabat ithar kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Langsung ke hadis 172. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab an Abdullah ibn al-Muammal an ibni Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khallu. Berkata Imam Tirmidzi, Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami, dia berkata Zaid bin al-Hubab bercerita kepada kami Afwan Zaid bin Al-Khubab dari Abdullah bin Al-Muammal dari Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah nama aslinya Abdullah bin Ubaidillah. Ibnu Abi Mulaikah kan artinya anaknya Abah Mulaikah. Anaknya Abah Mulaikah, anaknya Abu Mulaikah. Nama aslinya Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Anak Abu Mulaikah, padahal Abu Mulaikah adalah kakeknya. Dia menyandarkan anak sebutan anak kepada kakeknya. Anak Abu Mulaikah, sedangkan Abu Mulaikah adalah nama kakeknya. Afan kunyah kakeknya. Nama asli dia adalah Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Abi Mulaikah namanya adalah Zuhair. Jadi kadang seperti itu rawi itu banyak menyandarkan kepada nama kakeknya, nama nama kakeknya. Ya. Tabiin ini mengambil dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik lauk adalah cuka. Ini juga sama dengan hadis hadis sebelumnya ya. Langsung ke nomor 173. Tapi jangan dibayangkan cuka di Banjar ya. <laughs> Cuka di sini dengan di sana berbeda. Kadang di sana disebutkan sebelumnya di sini terbuat dari zaitun, minyak zaitun ya. Daging becincang ya, bukan kayak sini ya, <laughs> masam. Bukan. Jangan dibayangkan dengan dengan uh, cuka di sini. Langsung nomor 173. Imam Tirmizi berkata haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Bakar ibnu Ayyash an Thabitin Abi Hamzah As-Sumali an Sya'bi an Ummi Hani qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala a indaka syai'un faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun faqala hati ma af ma aqfara baitun min udumin fiha khallun Imam Tirmizi berkata, Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala bercerita kepada kami, dia berkata, Abu Bakar bin Ayyash bercerita kepada kami. Abu Bakar, ya, itu para muarif ahli sejarah atau ahli ilmu rijal mengatakan nama yang paling masyhur dari Abu Bakar adalah Syu'bah. Abu Bakar bin Ayyash, Abu Bakar namanya Syu'bah. Dari Sabit Abu Hamzah As-Sumali. Abu Hamzah As-Sumali. Nah, sumali ini artinya adalah buih atau busa. Kenapa beliau ini disandarkan dengan sumali yang artinya adalah buih atau busa? Jadi dikarenakan adalah ada kakeknya, kakek kakek Sabit ini yang diberi gelar dengan Sumalah. Sumalah. Jadi kakeknya yang bernama Auf bin Aslam dia diberi, diberi gelar sumalah yang artinya adalah buih atau busa. Kemudian, kenapa diberi lakop dengan sebutan sumalah kakeknya ini? Dikarenakan beliau suka memberikan kepada orang lain susu. Ketika diberikan susu, maka susunya kelihatan busa. Maka diberi gelarah kakeknya sumalah. Cucunya disandarkan dengan as-sumali. <laughs> Ya, as-sumali. as sumali yang artinya adalah busa atau buih. Ya. Memang seperti itu kadang penyandaran seorang nama ya. Kadang penyandaran dia nama pedatuannya seperti Imam Syafi'i. Kan Syafi'i nama pedatuan. Kemudian ada penisbatan dia kepada tempat kelahirannya seperti Imam Nawawi. Kota Nawa ya. Ada yang terkadang dia disandarkan dengan profesi Al-Hadza, tukang sepatu. Ada namanya Khalid Al-Hadza, tukang sepatu. Bukan berarti dia tukang sepatu, karena suka bergaul dengan orang-orang tukang sepatu. Lalu diberi gelar dinisbatan kepada Al-Hadza. Sama seperti ini As-Sumali, buih. Dikarenakan kakek beliau yang bernama Auf bin Aslam suka memberikan minum susu kepada orang lain ketika diberikan, ditumpahkan atau susu tersebut kelihatan buihnya. Maka diberi gelar Sumalah. Cucunya As-Sumali. As-As-Sumali. <laughs> as sumali as as sumali dari Sya'bi bukan nama asli nama asli beliau adalah Amir bin Syarohil. Sya'bi Amir bin Syarohil. Sya'bi Amir bin Syarohil. dari Ummu Hani ini adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib anaknya Abu Thalib nama aslinya adalah Fakhitah mamanya Hani nama aslinya adalah Fakhitah Fakhitah fakhitatun diakhiri dengan tak marbutah fakhitatu ya ada juga yang mengatakan hindun fakhitah garis miring kila hindun qalat beliau mengatakan Nabi saw alaihi wasallam kata Umuhani atau yang bernama Fakhitah Nabi saw alaihi wasallam pernah berkunjung kepadaku kemudian beliau berkata apakah engkau punya sesuatu? Aku menjawab, tidak, kecuali hanya roti kering dan cuka. Tidak kecuali cuma ada roti kering dan cuka. Beliau bersabda kepadaku, berikan tadi roti dan cuka tadi. Nah, di sini diterjemahkan alangkah miskinnya atau fakirnya suatu rumah yang tidak memiliki lauk berupa cuka. Ini pian coret. <laughs> Ternyata maknanya bukan itu. Ternyata maknanya disebutkan ulun baca ada di bukunya Syalbani Mukhtasar Syama'ilun Nabi. Itu beliau mengutip di kitab Anihayah nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Jadi ada sebuah kitab yang mana menjelaskan tentang makna-makna yang asing dalam hadis. Yang kita jarang mendengar di situ ada. Namanya Anihayah nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Itu karangan Ibnu Katsir. Maksudnya bukan alangkah miskinnya keluarga suatu rumah yang tidak memiliki lauk pauk cuka Maknanya bukan itu. Maknanya adalah ai makhala minal idam wala ma ahluhu al udam. Maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW meminta makanan, ternyata yang ada adalah lauk, kemudian ada cuka. Kata Rasulullah SAW setelah itu berikan makanan tersebut Tidaklah kosong suatu rumah dari lauk berupa cuka. Maksudnya rata-rata rumah di zaman tersebut selalu ada cuka. Bukan berarti menunjukkan alangkah fakirnya sebuah rumah yang tidak ada lauk berupa cuka. Itu pernyataan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi meminta, maka yang ada ada roti dan cuka. Maka Rabi menyat, maka Rasulullah SAW menyatakan tidaklah kosong sebuah rumah dari lauk berupa cu, cuka. Bukan berarti menyebutkan alangkah fakirnya, tidak. Jadi ma'akfar itu maknanya makhola, bukan alangkah fakirnya. Jadi terjemahannya yang benar adalah tidaklah kosong sebuah rumah dari lauk berupa cuka. Itu pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hampir setiap rumah ada lauknya berupa cu cuka. Langsung ke bawah, perhatikan kata Syekh Abdul Razak. Maksudnya, yang paling bawah, jika di dalam rumah ada cuka, maka rumah itu tidak kosong dari lauk. Ini pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap rumah biasanya ada lauk berupa cu, cuka. Bukan berarti alangkah miskinnya keluarga suatu rumah yang tidak memiliki lauk. Ini pian pian coret. Ini juga maknanya sama dengan sebelumnya di bab ini bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara lauknya adalah cuka, ya. Sama dengan hadis yang sebelumnya. Langsung nomor 170 74. Afwan hadis ini dihasankan oleh Albani dan juga Imam As-Suyuti di kitab Jami'us Shaghir. Iya. Hadis yang berikutnya 174 Imam Tirmizi berkata haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyata 'ala nisai ka fadli tharidi 'ala sa'idit ta'am Imam Tirmidzi berkata Muhammad bin Al-Musanna bercerita kepada kami dia berkata Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami dia berkata Syu'bah bercerita kepada kami Syu'bah adalah Amirul Mukminin fil hadis Syu'bah para ulama memberi gelar beliau dengan sebutan Amirul Mukminin fil hadis Kemudian dari Amr bin Murrah dari Murrah Al-Hamdani dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang bernama Abdullah bin bin Qais Abdullah bin Qais. Al-Ash'ari itu nama kabilah Ash'ar yang berada di Yaman. Ash'ari itu adalah kabilah Ash'ar, nama sebuah kabilah Ash'ar. Al-Ash'ari berarti orang kabilah Ash'ar yang ada di di Yaman. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh kaum wanita seperti keutamaan Tharid dibandingkan makanan-makanan yang lainnya. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Dalam hadis ini dijelaskan keutamaan Ummul Mukminin Aisyah yaitu sahabiat yang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan seluruh kaum wanita. Kemudian sarit adalah roti yang dipotong-potong. Kemudian disiram dengan lauk seperti kuah daging potongan daging berkuah kemudian dimasukkan di dalamnya roti yang dipotong-potong dan sejenisnya sehingga rotinya menjadi lunak karena disiram dengan kuah yang berisi dah daging. Bisa juga ditambah dengan daging, tapi bisa juga tanpa daging. Dan tarit ini adalah min ajalli at'imatil Arab. Termasuk makanan istimewa dari kalangan bangsa Arab sarit namanya. Karena dia roti yang dipotong-potong kemudian diberikan kuah berupa da, daging. Itu adalah makanan kebanggaan orang-orang Arab. Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dengan seperti sarit. Yang mana itu adalah makanan istimewa kebanggaan orang Arab dibandingkan makanan yang lain atau dibandingkan para, para perempuan, para perempuan yang lain. Nah, disebutkan lagi selain hadis ini keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha sangat banyak ya. Di antaranya adalah beliau adalah istri Nabi satu-satunya yang masih perawan ketika Nabi Nabi nikahi. Sisanya adalah janda ya. Kemudian di antara keistimewaan beliau juga adalah tatkala atau pernah turun wahyu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah, ketika itu beliau bersama Aisyah dalam satu selimut. Pernah turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau bersama Aisyah dalam satu satu selimut dan tidak pernah dari istri-istri yang lain. Di antara keutamaan Aisyah juga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumah Aisyah ketika di pangkuan Aisyah dan dikuburkan di mana di rumah Aisyah. Karena para nabi kalau meninggal maka di situ yang dikuburkan. Nah, di mana nabi meninggal maka di situ yang di mana para nabi meninggal, maka di situ beliau di, dikuburkan. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah, di kamar Aisyah, kemudian dikuburkan di di situ. Dan apa namanya? Kadang ada ada orang yang mengatakan, "Lihat Masjid Nabawi," kata dia. "Ada kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam." Nah, berarti kita salat menghadap kubur Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya tidak. Itu adalah kamarnya Aisyah. Dulunya ketika di zaman tabi'in itu terpisah. Rumah itu masih ada. Kemudian di, dihancurkan penguasa ketika itu. Kemudian digabungkan seakan-akan seperti dalam daerah daerah daerah masjid. Ya, jadi kalau misalnya kita mendengar bahwasanya ada kuburan di Masjid Nabawi maka kita bantah bahwasanya itu adalah kamar A Isyah yang dekat jaraknya dengan masjid, bukan bagian dari Masjid Nabawi. Kemudian di antara keutamaan Aisyah juga adalah Allah Subhanahu wa taala mensucikan Aisyah ketika terjadinya fitnah bahwasanya beliau dituduh dengan berzina dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menjelaskan sucinya beliau dari tuduhan ter tersebut. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah yang mana turun ayat untuk menjelaskan kesucian beliau radhiyallahu taala anha. Jadi termasuk intinya adalah dalam bab ini termasuk makanan yang pernah dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sah sarid dan Nabi tidak mengumpamakan kecuali sesuatu yang beliau pernah miliki atau beliau pernah makan. Di antaranya adalah sarid, makanan kebanggaan orang orang Arab. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan juga dari Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dan penulis sendiri Imam Tirmidzi di kitab satunya Jami' At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang berikutnya 175. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far qala haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman bin Ma'mar Al-Ansari Abu Tuwalah annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu Aisyata 'ala nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'idit ta'am. Imam Tirmizi berkata, Ali bin Hujur bercerita kepada kami, dia berkata Ismail bin Ja'far bercerita kepada kami, dia berkata Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari Abu Tuwalah bercerita kepada kami bahwa dia mendengar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh kaum wanita seperti keutamaan tharid dibandingkan seluruh makanan yang lainnya. Kandungan hadis ini juga sama dengan kandungan hadis sebelumnya. Dan para ulama itu berbeda pendapat manakala membandingkan antara Aisyah dengan Khadijah, siapa yang lebih lebih utama atau lebih lebih afdal. Ada yang merinci, ada yang yang merinci. Di awal perjuangan Nabi saw. berdakwah, siapa yang paling banyak membantu? Khadijah. Kemudian di masa Rasulullah SAW sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian jasa hadis ini banyak terkumpulkan. Masalah apalagi masalah wanita, masalah rumah tangga. Hadis-hadisnya itu jasanya dari mana? Aisyah radhiyallahu taala anha. Tetapi apa namanya perempuan yang paling alim secara mutlak adalah Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan dengan para perempuan seluruh dunia. Ya. Kemudian langsung berikutnya 176. Berkata Imam Tirmidzi haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa min akli tsauri aqitin thumma ra'ahu akala min katifi syatin thumma shalla wa lam Imam Tirmizi berkata, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dia berkata, Abdul Aziz bin Muhammad bercerita kepada kami dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya yaitu Abu Saleh. Ini ulun belum menemukan siapa nama dari Abu Saleh, langsung kita lewati saja dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa dia melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwudu karena makan sepotong keju. Jadi Abu Hurairah pernah melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam berwudu karena Nabi makan sepotong keju. Kemudian dia pernah melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam makan pundak kambing katif gonam itu masya Allah nyaman juga itu. <laughs> Jadi terkadang kalau kita umrah harus makan itu. <laughs> kalau ke sana ya. Karena kadang keganangan Pak. Eh. Lawas di sini setahun, dua tahun maharit misalnya. Pas ke sana makan dibawahi kawan. Itu yang Masya Allah. Kadang kita apa ya? Teringat masa-masa pernah kuliah ya. Jadi seperti itu ya. <laughs> Kemudian dia pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan pundak kambing, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Jadi kata Abu Hurairah, Abu Hurairah pernah melihat Nabi makan sepotong keju, beliau berwudu. Tetapi ketika makan pundak kambing, beliau tidak ber, berwudu. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak langsung ke terjemahnya. Perkataan Abu Hurairah bahwa dia melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudu karena makan sepotong keju. Maksudnya, beliau berwudu karena makan satu potong keju. Kemudian, nah ini beliau menjelaskan Syabdur Razak menjelaskan makna sahur Kan di sini 176 ini Rasul mengatakan eh, Abu Hurairah mengatakan bahwasanya beliau melihat Rasul Shallallahu alaihi wasallam berwudu karena makan sepotong keju. Nah, sepotong keju bahasa Arabnya di sini adalah sahuri akitin. sahuri diterjemahkan dengan sepotong. Kemudian disebut sahur atau potongan karena dia didahulukan atau muncul dari bagian lainnya. Jadi ada keju-keju yang terpotong, kemudian satu yang muncul, maka dia disebut saur. Saur itu diambil dari kata saro yang artinya zuhara muncul. Disebut maka terjemahnya adalah potong, potongan. Jadi maksudnya beliau menjelaskan makna saur Syekh Abdul Razak. Kemudian beliau menjelaskan lagi keju adalah susu yang kering dan mengeras. Keju asalnya adalah susu yang kering dan mengeras. Nah, sedangkan wudu yang dimaksud di sini bukan wudu syar'i untuk bersuci dari hadas. Nah, jadi kan Abu Hurairah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan keju kemudian ber, berwudu. Jadi maksud wudu di sini bukan wudu yang untuk menghilangkan hadas kecil. Akan tetapi maksudnya adalah mencuci kedua tangannya. Jadi yang dimaksud dengan Abu Hurairah melihat Nabi berwudu ketika melihat beliau makan keju, maka maksudnya adalah berwudu dengan mencuci ta tangan. Dan penjelasannya akan disampaikan pada bab selanjutnya. Kalau seandainya kita terjemahkan dengan wudu makna syar'i yang menghilangkan hadas, berarti ada hukum lagi ada hukum dari para ulama. Sehingga nanti ada yang mengatakan bisa sunnah apa namanya berudu kalau makan ke keju. Ternyata maknanya bukan itu. Wudu di sini adalah ghusdul yadaini, membasuh kedua tangan. Ini kenapa kita kita terjemahkan dengan membasuh kedua tangan dilihat dari riwayat-riwayat yang yang lain. Dan penjelasannya akan disampaikan pada bab selanjutnya, nanti di hadis berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua tangannya karena sudah makan potongan ke keju. Jadi termasuk adab makan kalau dengan tangan maka di, dicuci. Kemudian dia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan pundak kambing, kemudian sholat tanpa ber, berwudu. Nah wudu di sini bukan maksudnya adalah wudu mencuci kedua tangan, tetapi wudu dengan makna syar syari. Ini menunjukkan bahwa tidak membatalkan makan kambing sekalipun dia di, dibakar. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah memak, sunnah berwudu tatkala dia makan makanan yang yang dibakar. Sunnah. Yang mereka berbeda pendapat juga adalah tentang wajibnya, tentang batalnya wudu atau tidak kalau makan daging onta yang dibakar. Ya. Dan Imam Nawawi menyelisih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak batal, Imam Nawawi batal. Jadi tidak mesti ya, harus selalu 100% ikut suatu mazhab. Kalau beliau misalnya melihat itu dalilnya paling kuat, paling rojih, maka beliau menyelisihi kadang mazhab Imam Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimallahu taala. Kemudian maksudnya adalah wudhu syar'i karena makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Tapi kalau pian ingin misalnya wudu lagi maka silah silahkan. Dalam hadis ini digabungkan antara makna wudu menurut bahasa yang artinya mencuci tangan dan makna wudu secara syar'i yaitu Nabi tidak berwudu tatkala makan daging kambing. Ini wudu secara syar'i. Syar Wudu pada kasus pertama adalah wudu secara bahasa yang artinya mencuci kedua tangan, sedangkan wudu pada kasus kedua adalah wudu secara syar syar'i. Adapun poin dari bab ini adalah bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam makan keju dan juga Rasul juga makan pundak kam, kambing yang beliau jadikan sebagai lauknya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya masih ada. Terus Imam Tirmizi berkata, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan Ibnu Uyainah an Wa'il ibni Dawud an ibnihi wa huwa Bakr ibn Wa'il an Az-Zuhri an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bitamrin wasawiqin Kata Imam Tirmizi Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami. Ibnu Abi Umar berarti anaknya Abu Umar. Nama asli beliau ada yang mengatakan Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Nah, berarti Abu Umar adalah kunyah kah? Kai. Berarti anak Abu Umar, Abu Umar adalah kah? Kai. Sama seperti tadi. Jadi memang sebagian rawi kadang seperti itu dinisbahkan kepada kainya anak Abu Umar, sedangkan Abu Umar adalah kunyah Kai. Nama asli beliau tadi Muhammad bin Yahya bin Abu Umar. Kemudian dia berkata Sufyan bin Uyainah bercerita kepada kami dari Wa'il bin Dawud dari anaknya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang keindahan sanad ini, abah meriwayatkan hadis dari A, ah, anak. Abah meriwayatkan hadis dari dari anak. Dari Wa'il bin Dawud dari anaknya yaitu Bakar bin bin Wa'il. Jadi kata gengsi lah Masya Allah. Kuitan mengambil hadis dari A, ah, anak. Dari Az-Zuhri seorang tabi'in ya, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah atau jamuan makan ketika menikahi Sofiyah dengan kurma dan sawik. Nanti disebutkan makna sawik. Dalam hadis ini kita baca. Dalam hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai bin Al Akhtab, ia asalnya adalah tawanan tawanan perang. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan Sofiyah binti Huyai dan menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah dengan kurma dan sawik. Anak mencoba bisa ya, walimah makanannya kurma dan sawik. <laughs> Sawik itu apa? Yaitu makanan yang dibuat dari perpaduan antara tepung hintoh dan tepung syair. Ini nama jenis gandum ya. Perpaduan antara tepung hintoh dan syair. Jadi caranya bagaimana? Tepung tadi antara hintoh dan syair tadi digabungkan, kemudian yukla bizaiti tsumma yujaffaf. Digoreng dengan minyak kemudian dikeringkan. Ya kayak gorengan lah istilahnya kayak bakwan. Jadi perpaduan antara gandum hintoh dan gandum syair kemudian digoreng dengan minyak kemudian di dikeringkan ya. Itu makanannya kalau yang mau coba kurma lawan gorengan. Nah. <laughs> Jadi intinya apa? Tidak tidak gengsi ya. Makanya makanan apa adanya. Kalau itu ya itu. Kalau saya memaksakan hendak bermewah meh, mewah ya tapi orang tua zaman milenial kan melihat tetangganya kayak itu kayak itu juga. Melihat adiknya, kakaknya resepsi anaknya kayak itu besar-besar juga. Kadang apa namanya? mengikut e, kebiasaan orang banyak ya sehingga harus mewah, harus macam-macam ya. Lihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kurma dan sawik. Gandum kemudian digoreng dengan minyak, kemudian dikeringkan ya seperti gorengan. Kemudian di, eh, dimakan sama-sama. Kemudian sedangkan dalam hadis sahih yaitu riwayat Al-Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik juga bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ketika menikah dengan Sofiyah dengan hais yaitu makanan yang dibuat dari kurma, minyak samin dan diberi keju atau tepung yaitu sama dengan hadis makna sebelumnya yaitu tadi perpaduan antara gandum, hintoh dan syair kemudian digoreng dengan minyak kemudian di, dikeringkan Itulah makanan walimah Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menikah dengan as Inti poin bab ini adalah bahwasanya termasuk makanan atau lauk Rasulullah SAW adalah kurma dan sawik. Sawik adalah tadi gandum, kemudian di digoreng, kemudian dikeringkan. Ya sama seperti gorengan yang ada-ada. Terakhir satu hadis. Hadis ini sahih. Ya, disahihkan oleh Syekh Bani. dan juga hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sendiri di kitab satunya Jami' Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Ibnu Majah. Hadis terakhir kita baca cukup panjang. Hadis nomor 178. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Al-Husain bin Muhammad Al-Basri, qala haddatsana Al-Fudail bin Sulaiman. Qala haddatsani wa Fa'id maula Ubaidillah bin Ali ibni Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Haddatsani Ubaidullah bin Ali an jaddatihi Salma annal Hasan bin Ali wa bin Abbasin wa bin Ja'far atauha faqalu laha isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu faqalat ya bunayya la tashtahihil yawma qala balasna'ihi lana Qala faqamat fa akhadhat min sya'irin tahanathu thumma ja'alathu fi qidrin wa sabbat 'alayhi shay'an min zaitin wa daqqatil fulful wat tawabil faqarrabathu ilaihim faqalat hadha mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aqlahu Imam Tirmidzi berkata Al Husain bin Muhammad Al Basri bercerita kepada kami Al Basri berarti orang orang Basrah dia berkata, ada mengarang Hasan Basri, berarti dia orang Basra. <laughs> Padahal orang Banjar. Dia berkata, Al-Fudail bin Sulaiman bercerita kepada kami, dia berkata, Fa'id maula Ubaidillah, Ubaidullah bin Ali bin Abi Rafi, maula Rasulullah bercerita kepada kami. Maula adalah budak yang dibebaskan oleh seseorang. Ketika misalnya seorang membebaskan budak, maka dia adalah yang budak tadi maulanya. Maula orang yang membebaskan ya. Oh, jadi apa namanya? Faid ini adalah maulanya Ubaidullah. Sedangkan Ubaidullah adalah cucu dari sahabat Abu Rafi. Dan Abu Rafi namanya adalah Ibrahim, itu adalah maulanya Rasulullah. Budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi sahabat ini bercerita kepadaku, dia berkata, Ubaidullah, nah berarti cucunya bin Ali bercerita kepadaku. Ya. Afwan ya berarti Fa'id Maula Ubaidillah bin Ali bin Abi Rafi' Maula Rasulullah bercerita kepadaku. Berarti eh, apa namanya? Fa'id mengambil dari Ubaidullah ya, Ubay Ubaidullah. Ya. Ia berkata, Ubaidullah bin Ali bercerita kepada kami dari neneknya yaitu Salma. Nah, neneknya ini adalah istri dari Abu Rafi. Neneknya neneknya siapa? Ubaidullah bin Ali bin Abi Rafi. Dari neneknya berarti cucu mengambil hadis dari dari neneknya. Neneknya adalah istri dari Abu Rafi yang bernama Ibrahim, yaitu Salma namanya. Bahwa Al Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Abbas sepupu Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Ja'far menemui Salma yaitu neneknya Ubaidullah atau istrinya Abu Rafi. Mereka berkata, yaitu Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas dan Ibnu Ja'far, tolong buatkan untuk kami makanan yang disenangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau makan dengan lahap. Di sini diterjemahkan dengan melahap, kita terjemahkan dengan makan dengan baik ya, makan dengan baik. Karena ini di sini Teks hadisnya wayuh sinu aklahu. Dia memperindah makannya. Maksudnya makan dengan dengan baik ya, tidak tergesa-gesa dan seterusnya. Maka Salma berkata, "Wahai anak-anakku." Ini menunjukkan cucu pun itu boleh kita panggil dengan sebutan nak. Jadi Nini yang bernama Salma memanggil cucunya dengan sebutan wahai anak-anakku. Ada cucu beliau, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin bin Ja'far. Kalian tidak akan mau memakannya masa sekarang ini karena sekarang sudah melimpah makanan tersebut, ya. Dia berkata, "Buatkanlah untuk kami." Nah, ternyata masih apa di, masih hendak ya. Kemudian dia melanjutkan ceritanya, kemudian Salma mengambil sedikit gandum gandum syair, dia menumbuknya atau menggilingnya lalu memasukkannya ke dalam periuk atau kuali. Ia tuangkan sedikit minyak. Jadi gandum ditumbuk, digiling supaya jadi jadi halus, kemudian dimasukkan ke dalam kuali. Kemudian dituangkan sedikit minyak. Dia membuat bubuk lada dan bumbu rempah-rempah. Jadi full-full itu lada Kemudian tawabil itu rempah-rempah sehingga bau makanannya harum. Baunya ha, harum dan rasanya juga juga enak. Lalu dihidangkan neneknya tadi, lalu Salma neneknya tadi beliau hidangkan makanan itu kepada mereka, kepada cucunya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Ja'far. Dia berkata, "Inilah diantara makanan yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan beliau makan dengan dengan baik atau bagus tidak tergesa-gesa. Jadi intinya poinnya adalah di hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memakan gandum yang digiling kemudian dimasukkan ke dalam panci, kemudian ditambah minyak, kemudian diberi lada, kemudian dengan tawabil atau rempah rempah-rempah. Tetapi wallahu alam Syekh Albani mendaifkan hadis hadis ini, ya, mendoaifkan hadis hadis ini. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak, langsung saja ke terjemahnya. Mereka menginginkan Salma, neneknya Ubaidullah, membuatkan sebuah makanan untuk santapan, di mana makanan tersebut disenangi oleh Rasulullah SAW. Maka Salma menjawab, Wahai anak-anakku, kalian tidak akan mau memakannya di masa sekarang ini karena warna atau jenis makanan sudah banyak dan kenikmatan sudah melimpah. Beda dengan zaman zaman dulu. Ketika mereka ngotot, ngotot di sini karena mereka mengulang-ulangi. Buatkan saja makanan. Seakan-akan mereka ngotot. Maka Salma pun bangkit mengambil sedikit gandum atau syair, dia menumbuknya lalu memasukkan ke dalam periuk atau kuali. Dia tambahkan sedikit minyak, dia juga menambahkan bubuk lada dan bumbu atau rempah, rempah-rempah untuk menambahkan rasanya atau kelezatannya. Jadi ya, hukum asalnya adalah bahwa boleh. Jadi makanan itu selama tidak ada dalil yang melarang, silahkan berkreasi dengan bumbu apapun. Bumbu dari Cina, bumbu dari Arab, bumbu dari India, pian gabungkan nyaman misalnya maka silahkan. <laughs> Tidak ada yang yang melarang. Dan ia memberitahu mereka bahwa makanan itulah yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tetapi makanan sejenis itu tidak akan dilirik oleh siapapun pada saat makanan melimpah dengan berbagai jenisnya. Jadi ya ketika di zaman Rasul masih sedikit ya disenangi. Tapi di zaman sekarang, di zaman itu Rasulullah SAW sudah meninggal, sudah banyak jenis makanan, maka sudah tidak dilirik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di hadis 178. Masih ada beberapa hadis lagi ke bab berikutnya ya. Ada pertanyaan eh, lucu ya. Apa benar bahwa memakan daging kambing bisa menaikkan kolesterol? Pianmu takut lawan dokter <laughs> jangan menulun. bujurlah Pak. Pak Jus. Ayanda bujurlah. Uh, eh, belum kada tahu juga. Pian tanya dokter. Kadang satu dianggap sarabat tahu ya. Belum <laughs> kada tahu. Pian baca artikel tentang kesehatan, tentang daging kambing ya atau tentang dokter ya. Dr. Rahinatul Bahrain, nah beliau dokter spesialisnya, ya. ustadz sekaligus eh, dokter. Ya. silahkan tanyakan kepada beliau. Allah alam bisawab. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya.